Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bagi mereka-mereka yang memenuhi apa, apa yang disebutkan pada hari tersebut adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal Sayyid Apakah hal ini berarti bahwasanya semua orang dari ahlu tauhid tidak akan masuk neraka? Fauzan. Itu makna dari alam maka min amal alamaka namina amal terjadi perselisihan alamaka namina amal yaitu ya bagaimanapun perbuatannya mesti akan masuk surga dan yang kedua alamaka namina amal dia akan dimasukkan surga sesuai dengan ya, tingkatan amalnya masing-masing Adapun yang ditanyakan adalah mana dari adkhalahullahu jannah. Di sini ada berapa macam dimasukkannya seorang ke dalam surga ada dua macam apa itu nah masuk secara mutlak ya dukhulul mutlak maksudnya masuk ke dalam surga secara langsung tanpa mengalami adam sedikit pun mereka itu adalah ahlul tauhid yang sempurna adapun yang kedua mereka masuk ke dalam surga setelah melalui adab yaitu mereka-mereka dari kalangan ahlul tauhid yang selama hidup di dunia terjatuh dalam kemaksiatan selain kesyirikan. Sayyid. Setelah kita ambil pula hadis dari Ibn bin Malik, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Berarti apakah yang dimaksud di sini semua yang mengatakan la ilaha illallah tidak akan masuk ke dalam neraka? Hah? Maksudnya berarti bagaimana? mengamalkan dan mengucapkan Tapi itu penjelasan dari yang tadi kita juga Allah bahwasanya maksudnya harus ikhlas dalam mengatakan la ilaha illallah. Yang dimasukkan di sini ya dari lafaz fa innallaha harrama 'ala nar mengharamkan atas neraka. Apakah berarti semua yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas tidak akan disentuh oleh api neraka sama sekali? Ini yang ditanyakan Oke. haramkan secara mutlak Nah, hal ini juga terbagi menjadi dua. Nah, jadi apa? Pengharaman secara mutlak. Ya. Maknanya apa pengharaman secara mutlak? Nah, tidak masuk ke dalam neraka sama sekali. Terus? aduh Allah SWT masukkan ke dalam neraka kita tidak kekal. Berarti apa? Ya. Pengharaman dari kekekalan di dalam neraka. Nah, dia masuk ke dalam neraka tapi diharamkan untuk kekal di dalamnya. Jadi dia mesti keluar. Selama dia adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka mesti dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam eh, dikeluarkan dari nerakanya. Baik. Adapun faedah yang lain seperti perkataan qala wajibnya seorang melafalkan la ilaha illallah Kemudian yang bagi bidzalika wajh Allah wajibnya ikhlas telah kita ambil. Kita masuk pada hadis selanjutnya. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم والصحاه wasahhahu Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa nama beliau? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ingat-ingat nama Abu Sa'id. Ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Khazraji. Baik. Beliau tetap termasuk sahabat yang muda karena ketika perang Uhud beliau belum diperbolehkan untuk mengikuti perang Uhud dianggap masih kecil. Baik. dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berkata, Qala Musa, Musa mengatakan, Ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa ad'uka Wahai Rabbku, ajarilah kepadaku sesuatu yang aku berzikir kepadamu dengannya dan berdoa denganmu berdoa kepadamu dengannya. Jadi ini Musa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia bisa jadikan zikir sekaligus dijadikan sebagai doa. Qala qul ya Musa, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Maka Musa mengatakan wahai Rabbku, semua hamba-hambamu mengatakan yang demikian, yaitu mengatakan la ilaha illallah. Bukan berarti di sini ikhwanifillah bahwasanya Musa alaihi salam meremehkan fadilah la ilaha illallah tidak. Karena tentunya hal ini tidak akan muncul dari seorang rasul yang tahu kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi yang dimaksud di sini adalah beliau meminta satu yang khusus untuk beliau yang dikhususkan dari sekian banyak manusia yang menunjukkan tentang tingginya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya ya, walaupun dia diberi apapun tidak akan ada yang melebihi dengan perkataan la ilaha illallah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di sini menjawab bahwasanya perkara yang hendaknya digunakan oleh Musa untuk berzikir dan berdoa adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah pun menjawab, "Qala ya Musa, law anna as-samawati sam'a wa amirahunna ghairi wal aradina sam'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah ma la ilaha illallah." Wahai Musa, seandainya langit-langit yang tujuh dan penduduknya selain aku. Demikian pula bumi yang tujuh berada di satu sisi timbangan. Di satu sisi timbangan, karena timbangan ada dua sisi. Wala ilaha illallah fi kifatin kemudian la ilaha illallah diletakkan di sisi yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah akan mengalahkan semua apa-apa yang berada di sisi yang lain tersebut. Jadi ketika ditimbang antara langit yang tujuh berserta penduduknya selain Allah, demikian pula bumi yang tujuh berada di daun tim, salah satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah di daun yang lain, maka akan lebih kuat dan lebih berat timbangan la ilaha illallah. Hadis ini ikhwanifillah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Demikian pula Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Kan tapi hadis datang dari jalan Abu Samh Darraj bin Sam'an. Perawi ini derajatnya dhaif. Oleh karena itulah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang kisah Musa alaihi salam dhaif Sebabnya siapa? Sebabnya adalah Abu Samh Darraj Ibnu Sam'an. Ingat-ingat. Berarti kita lewati satu hadis dhaif pada kitab tauhid. Adapun kalimah law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wala ilaha illallah fi kifatin malat bihin la ilaha illallah datang penguatnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As akan tapi pada kisah Nuh alaihi salam berbeda kisahnya ya yang satu yang di sini adalah kisah Musa akan tapi yang di hadis Abdullah bin Amr adalah kisah Nuh alaihi salam dan syahid yang kita inginkan adalah Law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malas bihinna la ilaha illallah maka lafaz ini adalah hasan. Dan hadis Abdullah bin Amr bin As khawilillah dimasukkan oleh Syekh Mufil rahimahullah taala dalam Sahihul Musnad. Oleh karena itulah seorang yang ingin menghafal kitab tauhid ya, asal setelah menghafal hadis dari Abu Sa'id ini kemudian menambah hadis Abdullah bin Amr dan yang dijadikan dalil adalah hadis Abdullah bin Amr karena hadis ini derajatnya sahih disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala kita baca hadis Abdullah bin Amr secara lengkap karena inilah yang akan kita jadikan dalil pada bab fadlul tauhid. Nah. Ya Allah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kitab yang dipotokopi ada di bagian bawah disebutkan hadis Abdullah bin Amr di tahqiqnya anna Nuhan alaihi salam qala li ibnihi inda mautihi amuruka bi la ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a la wudi'at fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajjahat bihinna la ilaha illallah walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubhamatan qasamat hunna la ilaha illallah. Di sini faidah dari la ilaha illallah, fadilah dari la ilaha illallah serta keutamaan yang sangat besar. Nuh mengatakan kepada anaknya ketika beliau hendak meninggal, "Amuruka bila ilaha illallah." Aku memerintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Kenapa? Fa inna samawati sama' la wudi'at fa inna samawati sab' wal ardina sab' la wudi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah karena sungguhnya langit-langit yang tujuh demikian pula bumi-bumi yang tujuh jika diletakkan di salah satu daun timbangan kemudian la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain maka akan lebih berat timbangan La ilaha illallah. Hal ini menunjukkan bahwasanya kalimat yang agung ini tidak ada bandingannya ketika dibandingkan dengan bumi, langit dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dengan jelas menunjukkan keutamaan dari la ilaha illallah. Oleh karena itulah la ilaha illallah merupakan afdalul dzikr. Afdalul dzikri la ilaha illallah dan dia merupakan perkara yang tidak akan bisa seorang disebut muslim kecuali mengawali dengannya. Mengucapkan la ilaha illallah. Tidak pula seorang disebut husnul khatimah kecuali jika mengakhiri kehidupannya dengan la ilaha illallah. Sehingga dia merupakan awal pertama yang harus dipelajari, demikian pula perkara yang harus dia mengakhiri kehidupan dengannya. Kemudian walau anna samawati sama wal ardina sama kunna halqatan mubhamatan kunna la ilaha illallah. Kalau seandainya langit-langit yang tujuh demikian pula bumi-bumi yang tujuh itu merupakan kunna halqatan mubhamatan ya, merupakan lingkaran besi yang kuat maka la ilaha illallah akan memecahkannya. Ini menunjukkan tentang kuatnya serta fadilah serta keutamaan dari la ilaha illallah. Tayyib. Jadi hadis Abu Sa'id yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab radhiyallahu anhu maka seorang berdalil dalam permasalahan ini dengan hadis Abdullah bin Amr bin al Kemudian di sana ada juga hadis yang semakna yang mengisahkan tentang besarnya atau beratnya la ilaha illallah dalam timbangan yaitu hadis al-bitaqah yang terkenal dengan hadisul bitaqah yang datang dari Abdullah bin Amr bin As juga mengisahkan tentang seorang lelaki yang datang di hari kiamat membawa 90 ya ditunjukkan kepadanya 99 ya, lembaran catatan amalan jelek yang semua lembaran tersebut itu sejauh mata memandang ini 99 catatan yang masing-masing catatan itu sejauh mata memandang semuanya berisi amalan kejelekan Kemudian ketika diperlihatkan perkara tersebut, dia sudah menyangka bahwasanya dirinya tidak akan mungkin bisa lepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Melihat banyaknya catatan kejelekan. Kemudian ditanya apakah kamu memiliki amalan yang baik? Maka dia sudah lupa. Sama sekali tidak ingat apakah dia pernah mengatakan sesuatu yang baik. Kemudian didatangkan ya, suatu kartu bitaqah ya. kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah oleh karena itulah orang tadi mengatakan apa kedudukan kartu yang kecil ini dibandingkan bergulung-gulung lembaran 99 gulung lembaran yang masing-masing lembaran itu sejauh mata memandang kan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada hambanya ini tentang fadilah dari la ilaha illallah maka ketika ditimbang kartu yang kecil tadi maka ternyata dia itu lebih berat daripada 99 gulung yang masing-masing gulung sejauh mata memandang. Hadit ini juga dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad. Disebut dengan hadis Jutabah. Baik. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكربها مغفرة dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi beliau menghasankannya dari Anas bin Malik. Apa hubungan Anas bin Malik dengan Rasulullah Muhammad? Nah, beliau adalah pembantu atau pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahun melayani beliau? Hah? Hah? 10 atau 20? sepuluh tahun melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena beliau di Madinah berapa tahun? Beliau di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Nah, beliau mulai sejak awal di Madinah. Baik. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Berarti ini adalah hadis Qudsi Para ulama ikhwanillah berselisih pendapat tentang definisi dari hadis Qudsi Ada yang mengatakan bahwasanya hadis Qudsi adalah hadis yang lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan tapi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi Alhamdulillah pengertian ini kurang mengena. Kenapa? Karena semua hadis Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah. Berarti maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau layak ku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Oleh karena itulah di antara pengertian hadis kursi yang paling bagus adalah hadis yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penisbahan kepada Allah dengan qala Allah. Ya. Qala Allah taala. Maka yang demikian ini adalah hadis kursi. Ya benar Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau seandainya kamu mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan. Lihat, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan sepenuh bumi. Dan bumi ini besar. Kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mensyirikkan dengan sesuatu apapun. La'ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka sungguh aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi pula dari ampunan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya bahwasanya seandainya hamba tersebut datang kepada Allah dengan dosa yang begitu banyak akan tapi dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka Allah pasti akan memberikan ampunan semisal kesalahan tersebut. Hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan tauhid, keutamaan mereka-mereka yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh Menunjukkan hadis ini tentang dihapusnya dosa-dosa dengan tauhid. Hadis ini fillah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi akan tapi pada syaratnya ada kasir ibn Fa'id. kasir ibn Fa'id. Dia derajatnya majhul hal. Terlebih lagi ada seorang perawi yang perawi tikah yang menyelisihi beliau dalam periwayatan ini. Karena ya, Salim Ibnu Kuntaibah fil meriwayatkan hadir secara mauquf. Akan tapi hadis mauquf ini ikhwanifillah dihukumi sebagai hukumnya marfu'. Kenapa? Karena mengabarkan tentang perkara gaib Terlebih lagi ketika menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula datang syahid atau penguat dari hadis Abu Dhar radhiyallahu anhu. Walaupun pada sanadnya ada Syah bin Hausham, akan tapi ya, kedaifan beliau masih bisa diperkuat dengan hadis yang lain. Datang pula hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Tabrani yang pada sanatnya juga ada kebaikan tetapi dengan semua ya, penggabungan riwayat-riwayat serta penguat-penguat tadi maka hadis bisa dihukumi hasan jadi hadis derajatnya hasan dan bisa dijadikan sebagai dalil dalam permasalahan ini syahid dari hadis yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala bahwasanya hadis menunjukkan dengan jelas bahwasanya tauhid, bahwasanya orang-orang yang tidak terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Baik. perkataan tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a ikhwani Kemudian kamu menemuiku dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun mencakup semua bentuk kesyirikan. Dan tentunya ini adalah syarat yang berat, bukan syarat yang ringan ikhwani Seorang mungkin menganggap ini syarat yang ringan, oh yang penting tidak syirik. Padahal di sana ada syirik yang dikatakan oleh para ulama bahrun la sahilalahu adalah lautan yang tidak bertepi. Yang tidak lain adalah syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi di dalam hati-hati masing-masing pribadi. Syirik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takutkan menimpa umatnya. Sebagaimana akan kita lewati pada hadis-hadis yang akan datang. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul aswar. Fasu'ila anhu faqala ar riyak perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian ditanya syirik kecil itu apa? Belum menjawab Alia. Dan syirik kecil ini ikhwanifillah termasuk dalam keumuman apa yang dicakup oleh hadis ini. Semangat kita la tusyriku bi syiah Tidak mensyirikan pol dengan sesuatu apapun. Jadi mencakup semua bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sedikit ataupun banyak. Pokoknya tidak boleh seorang yang ingin mendapatkan fadilah ini sama sekali tidak boleh terjatuh di dalam kesirikan. Dan dari sini kita ketahui bahwasannya yang dimaksud dalam hadis ini adalah mereka-mereka yang mempunyai ketahuan yang sempurna. Nah, karena itulah seorang muslim hendaknya berusaha untuk mempelajari ya, kesyirikan-kesyirikan itu bagaimana, kemudian cabang-cabangnya bagaimana, sehingga nantinya bisa menghindarinya. Tentunya semua itu dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك